Nah, halaman berikutnya halaman 24 Masih kamil di hunnah pada lam tanwin dan sukun kemudian lam miladun demikian miladun miladun miladun Tapi bawahnya mulai Nah. هو إلا ذكر للعالمين طيب إلا رحمة للعالمين نعم والأمر يومئذ لله استمر لله حكيم عليم طيب فبعدا لقوم لا يؤمنون ما شاء الله ولأنعامكم نعم ولم يكن له كفوا أحد أيوه وموعظة للمتقين استمر فإضاءة للشاربين يقول لنا شيء لقيه tafsir situ ladzatil lisyaribin demikian ladzatil lisyaribin istamir Nah. So berikutnya halaman 25. Kita melihat Ikhfa Hakiki yang tepi, yang tipis yang tipis al-muraqqaq ke situ. Kalau setelahnya huruf istighfar. Ini fa tipis. Jadi man kan Tidak boleh mang tidak boleh begitu. Jadi siap pengucapan huruf setelahnya. Baik, bawahnya sama-sama ta demian. Ayo. Jangan dulu dengan ang tahdadu. Ang tahdu tulang. Ewa. Fa. Alaika qawlan Baik. Baik, hasbukum masuk. Baik, masuk berikutnya adalah ikhfa yang tebal. Jadi siap pengucapan huruf setelahnya. Ikhfa tebal itu dan lisan lebih terangkat daripada yang tipis. Nang tebal. Nang dud. dud. Qa'an sof sofa coba tulis sekali lagi terusnya baca do jami'an ayo taslis situ Zurriyatun du'afa kan استمر Masya Allah Ewa Sekali lagi hati-hati harus tebal Azab <coughs> Azaban Tebal Azaban Ewa Masya Allah lahunya panjang situ lahu panjang Para kecil dikatakan apa ada benderanya itu ada benderanya jadi minimal dua harokat. Masuk berikutnya halaman 27 Ikhfa yang beda tafkhim nisbi, baca tipis. Nah, kalau setelahnya qaf kasrah. Min qibali, ya. Sebagian mengatakan mutlak. Walaupun qaf itu kasrah tetap dibaca tebal. Min qibali. Nah, kata. Sebagian dibaca tafkhim nisbi. Min qibali, ya. Min Baca contoh-contohnya aja. Bitabi'in qiblata ba'd. Ya. Bawahnya itu. Nah. Tunqidhu man finnar. Ya. Bawahnya Nah, an qiblatihim Kalau baca mudah, tapi kalau mencari contoh yang sulit. Kalau nggak percaya nanti dicari, cobain surat apa aja. Iya enggak? Cobain surat apa ini cobain. Daripada mencari contoh, ah, kalian cukup tugasnya cari surat apa aja. <laughs> Iya enggak? ini surat apa surat apa coba dicari ini tapi biasanya kalau ada nah ada yang kan Fuad Abdul Baki nah, Fahris bisa mudah tapi yang contoh ini sulit kalau contoh-contohnya ini yang sulit untuk mencarinya nah, bahkan sebagian teman ketika disuruh nyari contoh putus asa ya. nggak bisa mencari maka mencari contoh-contoh yang lain sehingga saya sendiri harus nyari lagi Nah. Tapi masuk halaman 28 mim ketemu mim bacaan idgham mutamatsilain atau idgham mimi wal amru fi hadha sahl. Kam min fi'ah min Tapi bawahnya mulai Wallahu ya'idukum واصل استمر ايوه طيب لهم مغفرة وأجر Ya sudah penerapan tajwid di sini harus diterapkan betul. mim ketemu mim kom apa tamasil lain tanwin ketemu waw kom es nakes nah tanwin ketemu kaf ekfa hakiki yang beda tipis nah. diulang sekali lagi mulai Tayyib hati-hati lamnya tipis ya sampai kholokona khola kholakona jangan jangan khala karena lam dibaca tipis tidak dibaca tebal kecuali pada lafzul jalalah yang dilakukan oleh fathah atau dhammah nah berikutnya pengenalan tanda wakaf alamah alamat al-wakaf ini pun berbeda Musaf Saudi dan Musaf Indonesia berbeda Musaf Suria juga beda bahkan Musaf nama Al-Jazair wal Maghribah tidak ada tanda kalau awal sih tidak ada tanda kecuali koma saja ya nuktah apa titik tiga atau jim atau mim atau sini atau lam atau kili tidak ada dalam Musaf Warsh itu bisa lihat nah, nah, yang sudah membawa dari Yaman ada sebagian kemarin ya teman-teman kita bagikan nah di Musaf Warsh tidak tanda kecuali koma ya nah mim lazim al-wakaf harus berhenti sili al-wasl aula boleh berhenti lebih baik terus dan boleh berhenti jim boleh berhenti boleh terus lam tidak boleh berhenti kalau berhenti nanti diulang kembali dari kalimat sebelumnya. Nah, kalau memang terpaksa berhenti, nanti diulang kembali dari kalimat sebelumnya. Kecuali kalau lam itu di akhir ayah. Nah, tidak jadi permasalahan. Jadi teruskan langsung. Nah, teruskan ke ayat berikutnya. Karena sudah di akhir ayah. An Nabi SAW kana ayat dan ayah di Anas membaca satu ayat satu ayat Nah, walaupun tandanya lam tapi karena di akhir ayat boleh. Kemudian kili wakaf aula boleh juga. Terus tanda tiga di situ ada empat bacaan seperti dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin baca wasl. Bacaan kedua berhenti pada la raib. Dzalikal kitabu la raib hudal lil muttaqin. Bacaan ketiga berhenti pada fi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bacaan keempat berhenti pada fi diulang lagi fihnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi fihi hudal lil muttaqin. Nah. Jadi tanda tiga sini ada empat bacaan. Nah. Ada yang diteruskan, ada yang berhenti pada satu tempat. Nah, wahala aula atau berhenti di nuktah atau titik kedua diulang lagi. Nah, dari titik pertama. Nah. Paham tidak? Sudah semakin panas, semakin ngantuk dan semakin nah. apalagi yang belum makan. Nah. <clears throat> Karena ada kritikan ketika kita adakan daurah Kenapa harus bayar daurah membayar? Lah daurah untuk kita membayar kemarin untuk makan. Nah, jadi antum semuanya ini juga dari peminjaman dan lain sebagainya. Itu sebagian untuk membayar juga. Tapi ada kritikan. Kenapa daurah harus membayar? Nah, makanya hari ini tidak kita adakan pembayaran gratis semuanya. Nah, Taib, insya Allah kalau ada daurah kita bikin gratis saja. Nah, makanya nanti bikin, nah makan sendiri-sendiri. Sehingga panitia pun tidak repot, ya enggak? Kalau tidak ada biaya, kita juga sangat ringan sekali. Nah, apalagi nggak ada hujan juga, alhamdulillah. Nah. Taib, kita baca bersama-sama. Di kata mim, ya sekali lagi yang terpenting mim sama lam. Mim jangan dilanggar lam teruskan sudah itu aja itu penting nah soalnya lainnya boleh berhenti boleh terus al-amr sahal Taib baca sama mulai tanun ketemu dengan wawu itu kami guna ulang استمر Sebentar istirahat. Insya Allah imtihan dibaca sendiri. Nah, imtihan dibaca sendiri. Nah, masuk pada jilid 5 Baik. Pada jilid kelima ini sebenarnya butuh pembahasan secara tuntas. Nah, namun waktu yang terbatas maka kita bikin pas-pas saja ya enggak? Kita bikin pas-pas saja. Halaman pertama lazim kilim musakal. Ini harus dibaca 6 harokat lebih enaknya kalau ada mad setelahnya tasydid. Tidak ada perselisihan sama sekali. Semuanya dibaca enam dari seluruh kiraah. Al-Haqqah Mian al Baik Setelahnya sama-sama mulai ada tasdid, ada penekanan. As-sakhah, ya. As-sakhah. Baik, teruskan. Tamam. ইসলামের qasada gunnahnya alaihin ya alaihin baik terus kan Baik. Hasbukum. Halaman 2 Allah ada dua bacaan dibaca enam ibdal ini lebih banyak dipakai atau tashil tashil bacaan antara apa hamzah dan alif nah ada berapa tempat di situ nah hemat farki ada berapa tempat di sini coba kita melihat yang pertama Allah yang kedua <clears throat> az di dua tempat. Kemudian kedua ya, yang keempat adalah Allah. Ya, ada empat tempat di sini. Semuanya boleh dibaca ibdal atau tashil. Ibdal 6 harakat. <clears throat> Allah ya tidak dibaca mat. Nah, hamzah kedua dibaca antara hamzah dan alif. Allah, ya. Allah. Kalau biasa nyuapi anaknya, a, nah, kan bisa nanti. Atau yang sudah besar nyuapi istrinya. <laughs> Nah, Allah, demikian. Allah. Nah. Allah. Jadi ya, tidak tidak kita baca uh, panjang a Allah tidak demikian tapi Allah demikian Allah nah, yang pertama ibdal 6 harakat yang kedua tasil Tapi dibaca bersama-sama dari atas wa amtarna demikian hati-hati mim ketemu mim ada kamu tambah silahkan diulang. Wa seperti dua harokat aja. Istofa, ya. Istofa. Teruskan. Ibdal, bacaan kedua. Mulai. Allah, ya supaya nanti ada kiraah yang membaca dengan idkhal, ada yang tahqiq seperti aang dartahum, ada yang baca aang ada yang aang ada yang idkhal ma tahqiq. Aang ada yang idkhal ma tashil seperti kalau qalun. anzartahum nah banyak anti kerah. Teh berikutnya mulai sama Kalau kalah kubur kalau berhenti mulai. Hati-hati jangan sampai keliru dengan sa sin. Nah, sa di situ jangan hadis al hadis ya sa. Diulang. Ewa. bacaan kedua mulai jangan sekali lagi sekali lagi jangan dibaca panjang kul kul <clears throat> adzakarain demikian qul adzakarain coba diulang sekali lagi sama-sama Jadi ada tempat-tempat di sini. Umat Farki di sini ada empat tempat. Di surah Nama pertama surah apa itu? Sudah ada tulisannya enam ya. Kemudian Al-An'am dua tempat, kemudian surah Yunus. Nah. Ada empat tempat. Selanjutnya lazim kilim khaffaf. Adanya mat setelahnya sukun. Ya hanya ada di dua tempat di surah Yunus. Nah. Ayat 51, ayat 91. Nah. Hanya di dua tempat saja. Matlazim kilmi mukhaffaf ada dua tempat di Al-Qur'an. Sama-sama sekarang dibaca ibdal 6 harakat al-an ya Kedua tasil al-an al-an al-an al-an. Ya, Dan sama-sama mulai. Ulan. nun ketemu ta wa mim ketemu dengan ba diulang sekali lagi tasil Tapi sama situ di bacaan kedua sama masuk berikutnya halaman 4 matamkin Bimigdal rakatain wasan lebih disit wakfan itu kan aridan. Kalau setelahnya itu ada huruf dikala berhenti namanya arid maka dibaca 2 sampai 6 harokat 2, 4, 6 tapi kalau bukan arid seperti huyitum nah contoh lain apa? yang bukan arid saya mungkin contoh yang bukan arid Hmm, di sini contohnya rata-rata alif sukun. Nah, eh? yang bukan alif kalau berhenti, eh? Lah. Tiadanya ya sukun di lidah tasdid. Ya sukun didahului tasdid. An-nabiyyin. Naam. Khayyitum. Nah. Contohnya yang sulit untuk nyari contohnya. Baik, kita berjalan sama-sama. Kalau berhenti, dekan aridon boleh dua, empat, enam. Namanya mat apa? Mat temkin arid sukun. Temkin arid sukun. Bin nabiyyin. Amin. Bin nabiyyin. Boleh dua, boleh empat, boleh enam. Bin nabiyyin. Ya. Bin atau enam bin nabiyyin ya bin nabiyyin tapi kalau wasl dibaca dua harokat. nah sama-sama mulai Thank Nah, berhenti sekali lagi Dua harokat aja Aurudduha kan Sekali lagi jangan sampai jadi yi. Tidak boleh ya. Illi tidak boleh illi tidak boleh. Ya yang tipis di situ. Selalu tipis tidak boleh dibaca tebal. Illi tidak boleh. Illin jami'an sampai ada yi yi yi was tulisan. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Sakta dan bagian yang empat tempat ini pada surah Al-Kahf kemudian surah Yasin Al-Mutaffifin dan A nah kemudian Al-Qiyamah Al-Qiyamah nyantum di sini Kalau oh, kiamahnya belum tercantum Malah oh, Belum tercantum iya Nah Yang kiamah belum tercantum Jadi iya, surah Al-Kahf Surah Yasin Dan surah al surah Al-Qiyamah ini khusus qiraah hafs nasib. Sedangkan yang lainnya tidak ada sakta. Jadi 19 qiraah mutawatirah. Nah, ini tidak ada sakta sama sekali. Sampai Syu'bah sendiri an Asim tidak ada sakta. Nah. Jadi ini khusus qiraah siapa tadi? Hafs. Hafs Nasib. Nah. Jadi kalau ada yang baca dengan tanpa sekah termasuk kesalahan kecil atau kesalahan besar? Hmm? Kecil atau besar? Kecil kan ada kiraah. Bahkan menurut pendapat Syekhul Islam Temiyah bukan termasuk kesalahan. Karena yes, sama-sama mutawatirah, ya enggak? Sama-sama mutawatirah. Jadi kalau ada yang nah baca tanpa sektah sudah enggak nah enggak usah di apa terlalu dipermasalahkan nah, nah masih banyak qiraah-qiraah yang lainnya yang memang lebih banyak bacaannya tanpa memakai saktah lain hanya dengan kita waktu itu di, di Sulawesi di Pangkep kemarin nah. jadi ihdinas siratal mustaqim nah, al jadi muadzin sekaligus imam. Tidak boleh pokoknya kalau belum datang imamnya ini tidak boleh satu orang pun jadi imam. Nah, maka dialah yang berhak untuk menjadi nah, nah apa yang meneruskan jadi imam muadzinnya ini ihdinas siratal mustaqim kalau imamnya Allah akbar nah, Allah akbar nah, jadi ya, ternyata di Sulawesi banyak kesalahan. Kalau Jawa juga banyak, jangan dikira tidak banyak. Di Jawa ada enam ngalamin, al ngalamin ada arrojim. <laughs> ya enggak? Ar Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi arrojim. Ar-rajim. daerah Jawa Tengah Brebes eh, grup sana nah, antum nah, antum jadi antum nah, anta jadi anta nah, aina turid nah, orang-orang Yaman kemarin ketika ditanya orang ini bingung ini antum nah, aina turid nah, jadi toto jadi bukan ta tapi to Jadi masing-masing punya kelebihan kekurangan. Nah. Kalau di Sulawesi alhamdulillah sholatnya lama-lama. Tidak sebagaimana di Jawa, sholat tarawih misalnya dua rakaat satu menit. Pernah jumpai enggak ini? Hah? Satu eh dua rakaat satu menit. Saya jumpai di Ponorogo. Bahkan saya membaca Al-Fatihah aja nggak cukup sudah. Inilah olahraga atau sholat ini? luar biasa Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Setelah itu ngobrol minum kopi satu jam. Enak anda? Ya, enak sekali. Nah. Dia sholat dua tiga rakaat dalam tempo kurang dari seperempat jam. Setelah itu minum kopi satu jam. Nah, di daerah saya juga ada sholat. Nah, kalau di sini masih mending satu menit lebih seperempat dalam tempo dua rakaat. Nah, Penting tidak enggak itu seperempat lagi ya enggak? Ya luar biasa. Padahal afdalus shalah is tul kunut. Nah, bukan banyaknya kunut Allahumma Allahumma bukan. Mana kunut di sini tul qiyam. Nah, banyak, lebih banyak apa? Lebih panjang berdirinya. Hadis Hudzaifah misalnya. Salat beliau mulai dengan surah Al-Baqarah surah nisa surah Ali Imran, di majus satu rakaat. Nah. Jadi bukan sebagaimana orang sekarang. Nah, banyak orang sekarang yang sholatnya luar biasa cepat. Kemarin saya ingatkan sebagian teman di YIN waktu itu. Sholatnya kok cepat sekali, nah. kamu sudah hafal saya kok. Nah. Bagaimana nggak cepat? <laughs> Diingatkan, nah Jangan, soalnya baca bersekali memang sudah hafal bagaimana. Ada juga diingatkan. Nah, kalau datang nah, nah hari Jumat man raha fi sa'dil ula fakat nama korban badanah barang siapa yang pergi pada nah, jam pertama di hari Jumat itu seakan-akan korban nah unta dikatakan sama dengan dapat satu unta Katakan demikian loh, saya nggak punya kandang, mau letakkan di mana katanya. Ini bagaimana? Kalau saya dapat onta, saya letakkan di mana karena karena saya tidak punya kandang. Nah, ini orang-orang sekarang sudah, nah, jadi bikin letekan sama Al-Quran sunnah.